السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمد سبحانه وهو البر الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واصحابه المجاهدين المقربين اما بعد ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا ان الله قد قال في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الازواج كلها mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sadaqallahul adzim kaum muslimin jamaah salah jum'ah rahimakumullah rahmat Allah nikmat Allah senantiasa melimpah dan tercurah kepada kita begitu besarnya rahmat dan nikmat Allah tidak mungkin kita bisa mengukur dan menghitungnya. Maka upaya kita untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah adalah menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Karenanya, mari kita berupaya senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, senantiasa mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu lintas kehidupan manusia di usia yang normal, aktivitas apapun yang dikerjakan maka pasti akan kembali dan bermuara kepada kehidupan keluarga. Di usia berapapun, di usia yang normal, maka pasti akan bermuara kepada kehidupan rumah tangga. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi, memberikan doa kepada mereka-mereka yang berumah tangga dengan doa barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakum bil khair. Wa fi riwayatin untuk kaum muslimin Allahumma barik lahum fi rizkihim Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum fi ma razaqtahum wa lahum warhamhum Doa Rasulullah ya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kamu dalam suasana senang mudah-mudahan Allah memberkati kamu dalam suasana susah dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Doa ini secara khusus disampaikan oleh Rasulullah untuk putrinya Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Lalu secara umum Rasul berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkailah mereka-mereka yang menikah dalam segala yang kau berikan kepadanya. Waufirlahum lahum dan ampuni mereka warhamhum dan kasih sayangi mereka. Doa utama bagi pasangan suami istri adalah berkah. Makna berkah di antaranya adalah ziyadatul khairi. Senantiasa menambah kebaikan. Makna lain berkah adalah khairun daimun. Adanya kebaikan yang senantiasa sampai di akhirat. Barakallahu laka itu menggambarkan kebaikan senantiasa dilimpahkan kepada pasangan suami istri dalam suasana senang. Wa baraka alaika bisa bermakna dan kebaikan diberkahkan dilimpahkan kepada pasangan suami istri dalam suasana susah atau dalam suasana yang sulit, dalam suasana senang dalam suasana yang susah tetap dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicari dalam kehidupan rumah tangga. Maka istilah merajut keberkahan itu punya makna bahwa keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada pada kepada pasangan suami istri itu sangat-sangat ditentukan pula oleh seberapa pasangan suami istri itu berupaya untuk memperoleh dan mencari keberkahan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Keberkahan yang diberikan oleh Allah untuk pasangan suami istri itu tentu diawali dari proses memilihnya. Rasulullah menyatakan tungkahul mar'atu wanita itu dinikahi li arba'in dengan pertimbangan empat hal karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena asal usulnya dan karena akhlak atau agamanya. Jika tidak ditemukan empat-empatnya itu dalam diri seseorang, maka Rasul menyatakan fadfar bidatitin pertimbangan utama adalah akhlak dan agamanya taribat yadak maka tanganmu akan subur punya makna kamu akan berkah dalam kehidupan rumah tangga maka proses memilih itu suka akan menghantarkan pasangan suami istri berkah dalam kehidupan. Kemudian berkah dalam pernikahan itu terletak pada pernikahannya itu sendiri. Karena pernikahan itu adalah syariat. Karena syariat maka Allah bangga dan memuliakan kepada hamba-hambanya yang melakukan syariat. Dan pernikahan itu adalah sunnah Rasul Rasul bersabda, "Min sunnati di antara sunnahku adalah an-nikah." Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia termasuk bukan golonganku. Hadirin rahimakumullah. Pernikahan ini akan mengangkat martabat dan keberkahan pasangan suami istri karena ia merupakan tuntunan dan sunnah para nabi-nabi. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh aku telah mengutus para nabi-nabi sebelummu dan aku menjadikan untuk para nabi-nabi itu azwajan istri-istri wa dan anak cucu. Bahkan dari ayat ini lalu ditafsirkan seluruh nabi itu melakukan pernikahan dan perkawinan termasuk Nabi Isa sendiri dalam penelitian riwayat itu adalah juga melakukan pernikahan bahkan disebutkan istrinya Isa itu lima maka tidak benar yang menyatakan bahwa Isa itu tidak menikah yang jelas-jelas dinyatakan tidak menikah itu adalah Nabi Yahya khasuron dia mengendalikan diri untuk menikah dia tidak menikah sampai ketika ia wafat maka sesungguhnya pernikahan itu adalah sunnah para nabi maka siapapun yang melakukan pernikahan berarti ia telah meniti karir para nabi para sahabat pun demikian di antaranya Mu'ad bin Jabal di usianya yang sudah lanjut ketika kedua istrinya lebih dulu dipanggil oleh Allah ketika ia sedang sakit ia meminta bantuan kepada beberapa sahabatnya agar dicarikan jodoh agar untuk bisa menikah ditanya mengapa jawabannya ini akrahu an alqallaha azuban aku benci untuk menghadap Allah bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak beristri dalam keadaan jumlah. Disitulah maka sahabat pun berupaya selama hidupnya untuk senantiasa berkeluarga, beristri, bersuami. Sampai ketika wafat menjemputnya. Sebagaimana Rasulullah ketika wafat, ia pun masih berstatus sebagai seorang suami. Kaum muslimin rahimakumullah. Letak keberkahan yang diberikan oleh Allah di samping persoalan dari sisi pernikahannya adalah dari aplikasi ibadahnya kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah antara yang bersuami istri dengan yang lajang tentu beda nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rakaatani min mutazawwijin khairun min isnataini wa thamanina rakaatan. Dua rakaat salat yang dilakukan oleh orang yang bersuami istri itu nilainya lebih baik daripada 82 rakaat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang azuban yang tidak bersuami istri yang lajang atau bujang hadirin yang dirahmati oleh Allah pernikahan akan mengangkat nilai ibadah seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian keberkahan yang diberikan oleh Allah bagi pasangan suami istri adalah terletak seberapa pasangan suami istri itu saling mengingatkan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surat At-Tahrim ayat 6 Allah menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku amfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu berarti di sini arahnya adalah mereka yang bersuami istri mereka yang berkeluarga mereka yang punya anak cucu jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Bagaimana aplikasi menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Tentu yang pertama berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sholat khususnya. Karena ibadah salah satu yang paling diperhatikan oleh Allah adalah sholatnya. Maka seberapa seorang suami memperhatikan sholatnya istri, seberapa seorang istri memperhatikan sholatnya suami, saling mengingatkan antar suami istri itu nilainya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya lalai dalam sholat maka mengingatkan itu bagian daripada menjaga keluarga dari siksa api neraka. Kemudian keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada pasangan suami istri adalah terletak kepada seberapa suami istri saling melayani dan saling membahagiakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling mulia di antara kalian yang paling agung di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan akhlak kalian yang paling agung, paling mulia adalah akhlak kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah contoh yang terbaik terhadap keluargaku, terhadap istriku. Maka aplikasi akhlak itu yang terbaik pertama kepada manusia adalah kepada istri. Maka seberapa suami membahagiakan istri, mulia di hadapan Allah dan seberapa istri membahagiakan suami, mulia di hadapan Allah Subhanahu Salah satu upaya membahagiakan seorang suami kepada istri adalah memberikan nafkah. Memberikan kecukupan nafkah Bekerja untuk istri bekerja menghasilkan rizki lalu diberikan kepada istri itu sodakoh terbesar pahalanya Rasulullah bersabda dirhamun amfaktahu fi sabilillah wa dirhamun tasattakta fil masakin wa dirhamun amfaktahu fi rakabatin wa dirhamun amfaktahu fi ahlika a'zamuha ajran ma amfaktahu ala ahlika satu dirham yang engkau tak sedekahkan untuk orang miskin. Satu dirham yang engkau sedekahkan untuk fisabilillah. Satu dirham yang engkau sedekahkan untuk budak supaya merdeka dan satu dirham yang engkau berikan kepada istrimu maka a'dhamu ajron yang terbesar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis ini tentu sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Di kalangan sebagian orang Arab Badui itu tidak sedikit yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhirat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa shalawati rasul dan menjadikan segala yang ia nafkahkan itu dengan niat untuk dekat dengan Allah dan untuk mendapatkan solawat dari Rasul. Ala inna kurbatul lahum. Sesungguhnya nafkah yang ia keluarkan untuk dekat dengan Allah dan mendapatkan solawat dari Rasul itu akan mendekatkan dia dengan Allah, memuliakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhilumullahu fi rahmati. Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Karena itu dalam struktur keluarga seorang laki-laki itu diberi istilah suami itu menggambarkan makna kemuliaan seorang laki-laki yaitu senantiasa usaha untuk membahagiakan istri dan yang paling utama lagi membahagiakan istri adalah mencukupi kebutuhan uang mencukupi kebutuhan rumah tangganya suami punya makna semua uang adalah milik istri hadirin yang dirahmati oleh Allah begitu juga seberapa istri melayani suami keberkahan di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan keringat ketika ia melayani suami, memasak dan seterusnya, itu adalah tetesan surga, berkah rahmat dari Allah. Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya capek memasak, saya capek capek melayani suami. Karena itu, mintalah kepada suami saya supaya ada pembantu." Karena dia takut bilang langsung kepada suaminya, maka Rasul menyatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya jika aku mau, aku bisa memerintahkan penggilingan itu untuk berputar sampai hari kiamat dan kau tidak akan pernah capek-capek untuk menggiling gandum yang ada. Tapi kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan dari upaya yang <laughs> kamu lakukan untuk melayani suamimu yaitu menggiling gandum yang ada. Kamu tidak akan dapat berkahnya itu lagi kalau Silahkan kamu mau milih mendapatkan berkah di akhirat berkah dimuliakan suami ataukah kamu ingin saya memerintahkan penggilingan itu berputar supaya kamu tinggal leha-leha maka Fatimah memilih dia sendiri yang akan mengerjakan itu untuk suaminya saling melayani itulah keberkahan yang paling inti lagi adalah keberkahan itu diberikan karena masing-masing bisa menjaga dan masing-masing menjadi benteng dari siksa neraka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi azmanu lahul jannah." Barang siapa yang mampu menjaga dan mampu menjaminkan lubangan di antara dua rahang yaitu mulut tidak melakukan riba, tidak melakukan fitnah. Wa ma baina fakidaihi dan menjaga apa yang ada di antara dua pupunya, di antara dua kakinya. Azmanulahul jannah. Aku jamin dia dari iya saya jamin masuk surga. Karena itu makna suami istri saling menjaga dari api neraka itu artinya apa? Salah satu dosa terbesar adalah dosa penyimpangan seksual. Maka suami istri ini berkewajiban untuk membentengi suami istrinya dari dosa perbuatan zina. Suami terpenuhi hasrat biologisnya dari istrinya. Begitu juga seorang istri terpenuhi hasrat biologisnya dari suami. Berarti dia mampu menjaga kedua-duanya jarak api neraka. Karena itu Rasul menyatakan, "Idza tazawwajal abdu faqad istaqbala niswati ini." ketika seseorang itu menikah ia telah menyempurnakan separuh agamanya agama itu diperoleh melalui pahala-pahala tapi yang paling utama agama itu akan dimasuki orang-orang yang tidak berdosa karena itu bayi-bayi yang meninggal sebelum dewasa itu masuk surga dijamin oleh Allah bukan karena amalnya tapi karena tidak punya dosa maka suami istri itu menikah harapannya agar tidak sampai melakukan perbuatan dosa khususnya kemaksiatan seksual. Disitulah fungsinya suami istri ketika masing-masing bisa melayani dari kepentingan biologis maka dia bisa menjaga pasangannya dari siksa neraka maka itu adalah separuh daripada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda salah satu hakun Allah aunuhu tiga golongan yang merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikan pertolongan al-mujahid fi sabilillah orang yang berjihad di jalan Allah orang yang berjihad di jalan Allah dan salah satunya adalah yang ketiga adalah orang yang menikah yuridu la yuridu illal afaf dia menikah tidak lain dengan niatan supaya mampu menjaga kehormatannya jangan sampai melakukan kemaksiatan seksual yang ketiga adalah al makatib budak yang menebus dirinya supaya terbebas dari jerakannya itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah karenanya mudah-mudahan kita ini semua adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang dimuliakan, diberkahi Allah melalui kehidupan rumah tangga, kemudian baru melalui kehidupan-kehidupan dan aktivitas kita selain dalam kehidupan rumah tangga. Tapi yang jelas Rasul sudah menyatakan 50% itu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi perjalanan hidup kita dan perjalanan hidup kita itu sampai di akhirat mulia sehingga sewaktu-waktu kita nanti di akhirat akan memperoleh ucapan selamat dari Allah hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yattaun mereka bersama istri-istri mereka ada di bawah tenda di bawah tenda terdapat dipan-dipan untuk beristirahat di depannya disiapkan berbagai macam buah-buahan dan segala apa yang diinginkan. Yang lebih mulia dan agung lagi adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah memberikan ucapan salam wahai untukmu pasangan suami istri yang berkah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang terbaik diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واقرب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار وأخضوا بجواره وأسيت له الملائكة المسبحين الأطهار فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فباء باللأنة والصغار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكور الليل على النهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الكريم المصطفى المختار الشفيء في من يصلي عليه يوم القيامة من النار اللهم صل وسلم على نور الأنوار